Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa'adu. Kita melanjutkan kitab fiqih. Masih kitab an-nikah. Sekarang tentang al-li'an. Tentang li'an. Li'an itu diambil dari kata al-la'nu laknat sebabnya dikarenakan e, orang yang melakukan li'an ini mengatakan pada karena kan e, apa e, lima kali itu kan jadi yang kelimanya mengatakan walaknat Allah atas diri saya kata si suami kalau saya dusta sebut e, li'an saya melaknat maknanya adalah al-ibad menjauhkan dari rahmat Allah. Di apa disebut rian maksudnya e, masalah ini karena kan dua pihak suami istri itu setelah e, mengucapkan liannya itu apa saling menjauhkan dari rahmat Allah. Karena pasti salah satunya ada yang yang bohong, berarti yang yang bohong adalah yang berdosa dan mendapatkan laknat. Sehingga dia terkena laknat. Terus juga ada yang mengatakan juga li anna kulla wahidin minhuma yub'idu an sahibihi yab'udu an sahibihi bi ta'bir tahrim dikarenakan eh, masing-masing e, dari keduanya e, jauh dari so, dari e, yang dari istrinya atau dari suaminya dengan sebab e, pengharaman yang selamanya. Karena kalau sudah terjadi rian tidak bisa kembali selamanya walaupun dengan akad nikah itu makna secara lugawi jadi diambil dari kata laknat adapun secara uh, hakikat syar'iyah li'an itu adalah ayah rifar rajul idza rama imra'atahu bizina arba'a marratin innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin wa an tahrifal mar'atu inda takdzibihi arba'a marrat innahu laminal kadzibin wal khamisatu anna 'alaiha ghadaballahi al in kana minas sadiqin. Hakikatnya adalah si suami bersumpah bila menuduh istrinya berzina, bersumpah empat kali bahwa dirinya benar dalam tuduhan tersebut. Dan yang kelimanya mengatakan walaknat Allah atas diri saya kalau saya bohong. Dan si perempuan membalas uh, liannya dengan mengatakan Eh, saat apa mendustakan tuduhan suaminya dan mengatakan eh, demi Allah bahwa si Pulan dusta dalam tuduhannya kepada saya dan kelimanya mengatakan dan murka Allah atas diri saya kalau dia benar gitu. murka Allah atas diri si perempuan kalau si suaminya benar dalam tuduhannya itu adalah makna li'an Adapun masyru'iyatuhu pensyariatannya idza rama rajul imra'atahu bizina walam tuqir hiya bidzalika walam yarji' an ramihi faqad Allahu lahu Bila seorang suami menuduh istrinya berzina, terus si istri tidak mengaku, terus si suami tidak menarik tuduhannya lagi, maka Allah mensyariatkan lian. Karena kalau seandainya si suami menuduh istrinya berzina, terus istrinya mengaku, berarti apa? berarti kan dirajam ya dirajam terus kalau e, menarik lagi tuduhannya berarti tidak ada kan tapi kalau seandainya si istri tidak mengaku terus si suami tidak punya bukti kan secara hukum asal apa kalau tidak ada bukti apa tuduhan tidak dianggap kan berarti tuduhan yang berarti yang salah siapa suami berarti suami harus kena had kozab gitu kan Nah, karena kondisi antara suami istri ini sesuatu yang sulit, suami ketika istrinya e, berzina di depan matanya, masa cari apa? Saksi. Nah, keburu apa? Keburu selesai, keburu pergi. Terus juga e, si istri tidak akan ngaku juga kalau di, dilaporkan. Maka eh, apa? Untuk e, apa? E, untuk melenyapkan beban dari sesuami suami ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ri'an. Ini berdasarkan hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Hilal ibnu Umayyah qazafa imra'atahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyarik ibn Sahma. Wa Hilal ibnu Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibnu Sahma, menuduh di hadapan Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu au haddun fi dhahrik saksi kak mana e, datangkan saksi bayinah. Kalau tidak berarti punggung kamu kena had kata Rasulullah kepada Hilal ibnu Umayyah. Di mana saksinya? Bayinah itu saksi. Kalau nggak ada saksi berarti kamu kena had kuzab Fakal maka Hilal ibnu Umayyah mengatakan ya Rasulullah Iza ro'a ahaduna alam ro'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayinah Wahai Rasulullah, Bila seorang di antara kami melihat seorang pria di atas istrinya, dia pergi cari bukti dulu, cari saksi. Maksudnya kan keburu tadi, pergi itu. Kan. Fajar Rasulullah SAW yaqul Rasul terus mengatakan, al bayina wa illa hadun fi zahrik. Bayina, saksinya mana? Kalau tidak, berarti had, dera di atas punggung kamu, kamu punggung kamu didera. Maka, maka uh, faqal maka uh, Hilal Ibnu Umayyah mengatakan walladzi ba'asaka bil haqqi inni la sadiq walayun walayan walayunzilannallahu ma yubarri'u zahri minal had demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sesungguhnya saya benar saya dalam posisi benar dan benar-benar Allah akan menurunkan wahyu yang membebaskan punggung saya dari had فنزل Jibril alaihissalam wa anzal alaihi qaulahu ta'ala Jibril turun dan menurunkan kepada Rasulullah SAW firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin wa yadra'u anhal azaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina sedangkan mereka tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian sumpah salah seorang di antara mereka itu empat kali dengan nama Allah sesungguhnya dia benar-benar dalam posisi yang benar. Maksudnya penggantinya, pengganti saksi yang empat itu adalah apa? Sumpah empat kali mengatakan saya benar dalam tuduhan ini. Dan yang kelimanya adalah bahwa anat Allah atas dirinya bila dia termasuk orang yang dusta. Dan e, melenyap, melenyapkan dari si wanita azab rajam ya azab uh, adalah dia bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa si suaminya benar-benar berdosa dan yang kelima wa murka Allah atas diri dia si wanita bila suaminya benar turun nah, ayat ini jadi di sini ketika si suami menuduh istrinya berzina tidak punya bukti maka apa dia bersumpah empat kali dengan nama Allah mengatakan demi Allah uh, apa istri saya memang berzina saya benar dalam tuduhan kepada istri saya dia berzina atau anak saya bukan anak saya empat kali terus yang kelima mengatakan dan mu, apa laknat Allah atas diri saya kalau saya dusta terus si istri kalau tidak mengaku menimpali uh, demi Allah bahwa tuduhan sipulan kepada saya adalah bohong Eh, empat kali terus mengatakan dan yang kelima mengatakan murka Allah atas diri saya bila suami saya benar. Maka fansarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, ilaiha maka Rasul pergi mendatangi si wanita itu faja'a hilal terus datang hilal fasyahida e, terus dia apa e, tadi bersaksi maksudnya melakukan li'an wan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaqul innallaha ya'lamu anna ahadakuma kazib fahal minkuma taib. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua adalah bohong. Apakah ada yang tobat? Fasyahidat. Jadi tadi si laki-laki dulu kan. Terus sekarang fasyahidat si perempuan. Falamma kanat indal khamisati tatkala yang mau kelimanya yang tadi murka Allah itu waqafuha orang-orang apa menyuruh dia apa memberhentikan dulu waqalu dan mereka mengatakan innahal mujibah sesungguhnya yang kelima ini adalah yang mengharuskan nah, berarti kalau kamu bohong berarti mesti mendapatkan murka Allah qala ibnu abbas radhiyallahu anhuma kaat kaat wanakasat. masih perempuan itu apa gelagap gelap apa gelagapan itu kan seperti apa ya grogi itu kan hatta zonanna annaha tarji sampai kami mengira bahwa dia akan apa menarik diri dari sumpah itu mau mengaku seolah-olah summa qalat kemudian dia dia dia malah mengatakan la abdahu qaumi sa'iral yaum saya tidak akan mempermalukan kaum saya kalau maksudnya kalau dia ngaku berzina berarti mempermalukan kaumnya famadat akhirnya dia melanjutkan yang kelimanya Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan absiruha perhatikan dia si wanita itu kan sedang hamil. Fa in jaat bihi akhalal aini kalau dia melahirkan e, anak bayi yang apa e, e, kelopak matanya hitam ini apa e, kelopak ya e, sabigol ilyata ini pinggulnya besar maksud si bayi itu Eh, terus jasa eh, khadlaj ini betisnya apa? Eh, besar. Fahwali Syarik ibnu Sahma berarti dia anak Syarik ibnu Sahma berarti benar dia berzina. Fajaat bihi kazalik ternyata lahir anaknya seperti itu. Faqala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi mengatakan laula ma madha min kitabillahi kana li walaha Seandainya tidak ada yang telah berlaku dari kitab Allah, tentu dia punya urusan dengan saya. Maksudnya seandainya tidak ada li'an itu, tentu saya rajam dia. Cuma karena sudah ada apa? Li'an, maka walaupun anak memang tadi hasil zina, tidak bisa di, dirajam gitu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa uh, si suami bila menuduh istrinya berzina dan dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia kena had kozab. Had kozab. Tapi kalau seandainya dia mau mau, mau melakukan apa? Li'an, maka gugur had kozabnya. Tadi kalau seandainya si suami ketika menuduh istrinya itu sudah datang e, saksi, datangkan saksi, terus tidak mau melian, berarti dia kena kozab. Apa? Had kozab. 80 uh, eh, apa uh, deraan. Terus juga dalam hadis ini dianjurkan hakim itu memberikan apa nasihat kepada mereka uh, yang dua belah pihak supaya apa supaya uh, tidak melakukan dalam arti uh, kan tidak tahu siapa yang bohong itu kan jadi menasihati duanya jangan sampai apa mereka uh, berbohong kemudian Eh, para sahabat tadi ketika si, si wanita mau melanjutkan yang kelima memberhentikan dulu kan supaya apa dengan harapan dia mau mengaku tapi ternyata dia apa e, tetap melanjutkan dan tadi dia grogi kan dan ini menunjukkan bahwa grogi atau gelagapan itu tidak menjadi dalil untuk apa untuk e, penetapan apa uh, hukum tidak dianggap itu kan. Terus juga hadis ini menunjukkan bahwa si wanita tersebut apa? Hamil. Sedang hamil. Terus makna seandainya tidak ada ketentuan Allah yang telah berlaku, maksudnya seandainya li'an itu tidak mengangkat had dari si wanita, tentu dengan lahirnya anak seperti yang disifati Rasulullah itu ternyata sama dengan laki-laki yang dituduhnya itu, tentu kenapa? rajam. Tapi karena sudah ada li'an, maka tidak terkena apa? Rajam. Itu e, kandungan hadis. Terus kapan li'an itu e, boleh dilakukan atau terjadi? Li'an itu terjadi pada dua kondisi. Pertama, bila si suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi empat orang pria. Maka Tadi kan kalau dia uh, uh, kena apa? Kena had kozab untuk meng, untuk lepas dari itu maka ada lian. Itu gambaran pertama. Kedua adalah si suami menafikan kandungan janin yang di apa dikandung oleh istrinya itu. Maka ini bukan anak saya. Berarti kan kalau bukan anak saya berarti menuduh anak orang itu kan. Kalau anak orang artinya apa? berzina. Dan penafian kehamilan ini eh, dalam kondisi bila si suami mengklaim bahwa sejak akad di, nikah dia tidak pernah menggaulinya. Oh tiba-tiba ada hamil. Atau e, apa e, pada kondisi tiba si baru aja akad nikah tiga bulan kalau udah lahir sebelum enam bulan jadi e, ketika lahir sebelum enam bulan karena kan kadar apa waktu minimal kandungan itu 6 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan sudah lahir. Bayi ajaib itu kan. Berarti di situ bisa lian juga atau sudah lewat eh, dari sejak apa akad nikah atau e, apa jarak sejak apa e, sejak apa e, hubungan terakhir setahun setelah hubungan terakhir lahir anak atau eh, hamil itu juga boleh rian. Dan lian ini tidak boleh karena apa? Karena sekedar praduga. Karena ada laki-laki masuk rumahnya, terus dia langsung menuduh. Jadi maksudnya ini lian-lian ini karena kan e, korinahnya sangat jelas kalau misalnya Eh, baru akan nikah eh, tiga bulan lahir kan jelas korinahnya atau eh, belum digauli kok hamil atau sudah setahun dari masa apa iya hubungan terakhir dia hamil nah itu dugaan kuat tapi kalau sekedar praduga-praduga itu tidak boleh makanya ada hadis Rasul mengatakan seorang laki-laki mengatakan ya Rasulullah inna mur'ati la taruddu yadalamis Rasul istri saya ini apa tidak suka menolak tangan orang yang menyentuh itu kan. Kata Rasul, e, tolik tolikha, cerai dia. Kata orang itu, la asbiru anha, saya tidak tahan kalau nggak ada istri. Kata Rasul, fa'amsika, kalau begitu ya pegang. Di sini Rasul tidak menyuruh apa? Lian, karena sekedar apa? Praduga. Itu kan. Kemudian uh, yang memutuskan li'an itu adalah hakim. Labudda minal hakim inda li'an. Wa yambagi lahu an yuzakiral mar'ah wa ya'idhuha. Li'an itu mesti ada hakim. Dan hakim yang memberikan wejangan nasihat kepada si wanita tersebut. Kemudian syarat li'an adalah uh, kedua belah pihak balik lagi berakal. Nah, berarti istrinya kan harus orang yang istri yang sudah balik terus juga berakal yang yang gila punya istri gila tidak bisa diajak untuk lian kemudian man yabda'u al anas e, eh, lian ini dimulai oleh siapa ulama sepakat bahwa lian ini dimulai dari laki-laki karena di Al-Qur'an kan laki-laki dulu kan laki-laki terus baru perempuan karena yang menuduh yang menuduh harus lebih duluan Terus an-nukul al-imtina anil li'an, maksudnya keengganan e, membalas li'an. An-nukul anil li'an imma ayyakuna minaz zawj aw minaz zawjah. Jadi keengganan meng, apa li'an ini bisa jadi dari suami atau dari istri. Fa'in nakila az-zawj, fa'in nakala az-zawj fa hadul qazab. Kalau si suami yang tidak mau li'an, dalam arti menuduh istrinya berzina, terus ketika suruh melian dia tidak mau. Berarti kenapa Had khazab. Kena uh, apa? Walladzina yarmuna aswajahum walam yakul lahum syuhada pas anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin bila innahu laminas sadiqin Dia kan harusnya apa? Bersaksi empat kali. Ketika tidak mau berarti kena keumuman ayat khazab gitu kan. Itu kalau dari si suami. Si suami kena uh, apa had kozab sepakat berarti di dera 80 deraan karena Rasul mengatakan al bayyinatu au haddun fi zahrik ketika apa Hilal ibnu Umayyah menuduh berzina istrinya dengan Syarik ibnu Sahma ketika tidak ada uh, belum menghadirkan Rasul mengatakan apa al bayyinah mana saksinya kalau tidak hadun fi zahrik kamu kena had Sekarang kalau fa'inna kalat azza kalau istri yang tidak mau, ini anda mati si suami sudah mengatakan tadi kan e, demi Allah e, istri saya berzina empat kali terus mengatakan dan e, yang kelimanya mengatakan anak Allah atas diri saya kalau seandainya saya bohong kan giliran gitu si istri si istri tidak mau tidak mau membalas lian maka di sini e, sebagian ulama seperti Imam Malik Asy-Syafi'i mengatakan si istri kena had zina. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i si istri kena had zina. Tapi para ulama yang lain seperti Abu Hanifah mengatakan tidak dihad. La tuhaddu wa hubisat hatta tulain aw tuqirra bizina. Wa in saddaqathu uqima 'alaiha al-had. Dia tidak dihad, tapi dipenjara sampai dia mau membalas lian atau mengaku berzina. Kalau ternyata dia mengakui tuduhan si suaminya, maka dikenakan had zina. Jadi harus sorry gitu kan. Jadi keengganan untuk membalasnya tidak apa e, tidak dihad tapi di penjara. Di penjara sampai mau e, membalas liannya atau mengaku berzina kalau membalas lian berarti lepas keluarin di penjara kalau mengaku berzina berarti dikena hukum zina karena eh, darah itu kan tidak apa eh, tidak ditumpahkan kecuali dengan yang jelas karena kan rajam kan ini kan eh, suami istri kemudian atafriq bainal mutala ini ya, memisahkan antara dua orang yang sudah saling melian Idza tala'ana zaujan waqa'atil furqatu bainahuma ala sabil ta'bid. Kalau sudah li'an terlaksana dari kedua belah pihak, maka keduanya berpisah untuk selamanya. Tidak bisa kembali walaupun dengan akad nikah lagi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, Al-mutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abadan. Dua pihak yang saling menglian itu bila sudah pisah, tidak bisa kumpul selamanya lagi. Kemudian hal furqah tolakun am faskhun. Apakah perpisahan dengan sebab li'an ini tolak atau fasah? Jumhur ulama mengatakan bahwa perpisahan yang terjadi dengan sebab li'an itu adalah fasah. Kemudian selanjutnya, nah anak sekarang kan, kan tadi hamil. Kalau seandainya yang dinafikan kehamilan, kan tidak mesti menuduh zina sedang hamil kan bisa jadi menuduh zina tapi tidak hamil ini kalau seandainya hamil dan lahir anak tersebut nah bagaimana status anak ketika di apa tidak diakui oleh si suami tersebut nah, ketika si suami menafikan anak tersebut dan lian sudah e, terrealisasi maka nasab anak tersebut terputus dari si laki-laki ini dari si suami ini jadi tidak ada hubungan apa nasab dan juga gugur apa kewajiban nafkah atas si si suami tersebut dan juga tidak ada saling mewarisi di antara si anak dengan si tadi si bapak yang e, melian tersebut dan anak apa dinisbatkan kepada ibunya umpamanya namanya e, Zaid ibnu umpamanya e, apa Hindun kan nggak apa eh, bin Pulan, tapi bin Pulana. Gitu kan. Ya saling mewarisi dengan ibunya saja, tidak dengan tadi yang e, suami yang meliannya. Berdasarkan hadis Amr ibn Syaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waladi al-mutala'inaini annahu yarisu ummahu wa tarisuhu ummuhu wa man ramaha bihi julida samanina Rasulullah SAW memutuskan pada anak yang kedua orang tuanya saling melian bahwa dia itu mewarisi ibunya dan ibunya mewarisi dia. Dan barang siapa menuduh ibunya dengan anak tersebut maksudnya menuduh ini anak zina. Maka yang menuduh apa? Dijilid 60 80 jilid dan had Maksudnya ini kan sudah lian. Berarti kan tidak dinisbatkan kepada si bapak itu, tapi kepada ibunya. Kalau ada orang menuduh, oh ini anak-anak zina, maka yang menuduh kenapa? Had kozab. Hadis riwayat Imam Malik, perawinya siqat. Wa amma man ramaha bihi u'tubira qazifan wa julida samani najadatan. Orang yang menuduh tadi menuduh ibunya dengan anaknya dengan kontraknya anak zina anak hasil zina maka dikena had kozab Lianna al-mula'inah dakhilatun fil muhsanat. Karena wanita yang menglian itu masih masuk dalam kategori muhsanat. Masih. Kenapa? Walam yasbut alaiha ma yukhalifu dzalika dan tidak terbukti ya e, tuduhan yang menyelisihi hal itu. Maksudnya tidak mengeluh, tidak ada tuduhan yang terbukti yang menjadikan dia tidak muhsanah. Fayajibu ala man romaha bibniha haddul khazab. Sehingga orang yang menuduh eh, bahwa ini anak zina, menurut berarti kan menurut ibunya zina, maka wajib had khazab. Wa man qazafa waladaha yajibu hadduhu. Dan siapa yang menuduh uh, anaknya, dalam arti kamu ini apa anak Eh, eh, bahasa kan jadah itu kan anak zina kan menuduh dia berarti kan menuduh anak sama dengan menuduh ibu sama kena had kozab juga jadi sebagaimana mengatakan ini uh, uh, kamu hamil melahirkan anak nggak punya bapak anak anak hasil zina itu juga tuduhan begitu juga menuduh anaknya anak anak haram karena zina itu sama kozab juga. Itu kaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan si suami, ya, si laki-laki. Kaitan dengan antara eh, apa eh, antara mereka. Amma binis batil ahkam alati syara'ahallahu lil kafah. Adapun kaitan dengan hukum yang Allah syariatkan buat seluruh, fa innahu yu'amalu wa ka'annahu ibnuhu mimba bil ihtiyat dari sisi hukum lain dia itu diperlakukan seolah anaknya dari sisi hukum-hukum yang lain dia diperlakukan seolah anaknya sendiri dari sisi apa fala yu'tihi zakat malihi tidak diberi zakat mal dan nah, berarti zakat tidak boleh diberikan kepada anak tersebut terus walau qatalahu la qisas alaihi seandainya si bapak tersebut membunuh anak tersebut tidak ada kisos karena ada hadis la yuqadu al walidu bil waladi. Bapak tidak dikisah dengan sebab membunuh anaknya. Watas butul mahramiyah bainahu wa baina awladihi. E, apa e, ada hubungan mahramiyah. Berarti seandainya nih anak ini perempuan itu kan, perempuan, terus ini si bapak, ini tidak boleh menikahi anak ini. Karena apa? Ini anak putrinya gitu ada mahramnya. Kemudian wala tajuzu syahadatu kulli min lil akhar tidak boleh eh, apa keduanya saling mempersaksikan yang menguntungkan. Dalam arti menjadi saksi yang menguntungkan di pengadilan satu sama lain ini tidak boleh jadi saksi buat bapaknya, bapaknya tidak boleh menjadi saksi buat anaknya ini. Wala yu'addu majhulan nasab dan anak ini tidak dianggap majhul nasabnya. Sehingga tidak boleh ada orang lain mengklaim ini anak saya. Tidak boleh. Terus kalau seandainya eh, setelah lama sisu si laki-laki tersebut mendustakan dirinya, buat saya tuduhan kemarin itu bohong, gitu kan. itu anak saya. Maka anak dinisbatkan kepada si bapak ini. Berarti dia kena had, wazab. Jadi segala pengaruh li'an apa? Lenyap. Iya, karena sudah sudah apa? Sudah terjadi. Ya kan perempuan juga belum tentu mau kan. Udah dipermalukan bertahun-tahun. Itu kaitan dengan li'an. Terus ini ada eh, bila seorang eh, suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram atas saya. Jadi haroma arrajul zawajatahu bila si uh, suami mengharamkan istrinya. Anti alaihi haram. Kamu haram atas saya. Apa hukumnya? Kalau seandainya dia niat talak, berarti jatuh talak. Tapi kalau niat e, bukan talak, itu jadinya e, bayar kafarah sumpah. Tahrim di sini uh, Rasulullah mengatakan idza haram oh, Ibnu Abbas mengatakan idza harrama ar-rajul imra'atahu hiya yaminun yukaffiruha summa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bila seorang suami mengharamkan istrinya maka itu adalah sumpah yang wajib dibayar kafarah kemudian mengatakan telah ada uh, bagi kalian uswah hasanah pada Rasulullah maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala uh, tentang Rasulullah SAW yang apa yang uh, apa uh, tidak akan mendatangi uh, itu. Kan. Di sini Imam An-Nasai mengatakan annahu atahu rajulun faqala inni ja'altu imra'ati alayya haraman. Seorang pria datang kepada Rasulullah mengatakan saya menjadikan istri saya haram atas diri saya. faqala maka Rasul mengatakan kadzabta laysat alayka biharam dia tidak kamu dusta, dia tidak haram atas kamu. Kemudian membaca firman Allah, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Hai hey Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu e, demi mencari keriduan istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah mewajib mengharuskan Eh, bagimu untuk apa mengurai sumpah kamu. Terus mengatakan alaika agladul kafarah itu raqabah. Kamu bayar kafarah itu membebaskan hamba sahaya. Jadi maksudnya kalau orang mengatakan kepada istrinya bahwa istri saya haram atas saya, kalau niat tolak jatuh tolak, kalau tidak niat tolak berarti jatuhnya wajib kafarah sumpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh